Pak Salim Ya Silakan Ya, saya rasa topik ini eh, mungkin bisa menimbulkan banyak polemik ya karena pendapat orang kan banyak sekali. Tapi yang kita, gitu, udah jelas orang eh, seperti teroris itu kan jelas eh, merugikan banyak orang. Juga dia juga kan maunya negara ini kan juga kan kacau gitu. Biasanya kalau yang kayak begini kalau udah jelas sebaiknya ya langsung aja hukum ada yang seberat-beratnya nah dengan adanya dia bisa mendapat keringanan lebih ringan lebih ringan lagi kalau memang terbukti dia yang melakukan itu justru merugikan negara kita sendiri dan kita semua terima kasih terima kasih kembali Pak Salim Pak Prabu selamat pagi silakan selamat pagi Indonesia ya. Pak Pemuda nih Ya, uh, menurut saya mungkin Pak Basir memang punya hak untuk mengajukan kasasi karena 9 tahun kan waktu yang lama Tapi kan beliau berharapnya lebih dari 15 tahun sebenarnya Demikian masukan saya Memang kudunya mah hukuman mati Terima kasih Pak Arif, selamat pagi Pagi Silahkan Iya itu Kalau soal Pak Asir ini kan soal mainan internasional Iya kan Jadi kalau ini kan proyek aja terorisme ini Proyek dunia kekuatan ekonomi global dan bikinlah proyek begitu-begituan biar kan selama ini Amerika kan sekarang setelah Soviet nggak ada ini Cina mau ini kan nggak ada musuhnya dibikinlah musuh gitu jadi biar kelihatan masyarakat Amerika bersatu untuk mencari musuh melawan musuh yang ada ini jadi ini cuma main-mainan aja ngapain kita ribut biarin aja mau menurut saya nggak pantas jadi biarin aja akhir itu kan cuma istilahnya korban aja dari kepentingan besar Amerika dan kawan-kawan ini ya jadi begitulah terima kasih Pak Michael iya selamat siang silakan Pak Michael iya ini saya mau komentarin aja itu kan hukum di Indonesia itu uh, makin lama itu makin nggak jelas kayak, kayak teroris itu kan harusnya dihukum mati aja gitu ngapain di itu gitu loh jadi orang tuh semua tuh nggak nggak akan jerah jadi, jadi ini gitu loh semua orang malah nanti malah akan berlomba-lomba jadi teroris malah jadinya gitu aja iya kongit opini saya Pak Alex selamat siang siang silakan saya pikir aparat negara hukum di negeri ini juga harus mempertimbangkan kok koruptor itu sama sadisnya dengan teroris. Malah saya pikir jauh lebih sadis. pembunuh rakyat pelan-pelan. Menyengsarakan rakyat. Jadi tolonglah dipertimbangkan. Jangan Pak Basir minta ini mengajukan kasasi malah ditanggapi negatif. Mungkin hanya orang-orang kafir yang tidak setuju. Selamat siang Pak Yongki. Ya. Silakan. Bagaimana Bu? Halo? Ya, silakan. Apa komentar Anda? Eh, tentang Pak Basir. Ya. Oh bebasin aja Bu. Uh, bebasin aja. Nanti saya juga mau jadi teroris. Biar ramai jadinya ya. Terima kasih.